Tiga ayat permulaan dari surat Ar-Rahman dari nama surat ini surat Ar-Rahman surat yang dimulai dengan menyebut nama Allah yang penyayang Ar-Rahman Surat Ar-Rahman ini ma'asyurah muslimin begitu indah sehingga sering para qari membacanya. Dan kita pun yang bukan qari sekalipun sering apabila kita memilih bacaan-bacaan para qari dia akan memilih surat-surat yang indah dibaca. Di antaranya yang sering dipilih adalah surat ar rahmat ini. Indah Susunan katanya indah. Ujung-ujung ayat juga indah. Akan tetapi ma'asyurah muslimin, hendaknya kita juga merenungi keindahan maknanya. Pernahkah terlintas oleh kita ternyata surat Ar-Rahman ini bukan cuma indah dibaca tapi awalnya indah, pertengahannya indah dan akhirnya indah dalam makna dan tadaburnya. Perhatikan masyarakat muslimin. Allah berfirman, Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang. Ar-Rahman salah satu nama daripada nama-nama Allah. Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang. Yang maha pengasih yang maha menyayangi hamba-hambanya, mengkaruniakan nikmat dan rahmat kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah sebutkan pada ayat yang kedua di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah yaitu al Qur'an. Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Di antara nikmat Allah Bahkan nikmat Allah yang paling besar setelah Allah memulai dengan menyebut namanya Ar-Rahman, kemudian Allah sebutkan di antara bukti rahmannya Allah yaitu Allah mengajarkan Al-Qur'an. Ini nikmat yang besar. Allah sebutkan nikmat tersebut, kemudian barulah setelahnya Allah mengatakan khalaqal insan. Allah yang telah menciptakan manusia. Para ahlu tafsir mengatakan di dalam ayat ini Allah menyebutkan nikmat yang pertama dan yang utama yaitu nikmat Allah mengajarkan Al-Qur'an dan itu nikmat Allah sebutkan sebelum Allah menyebutkan nikmat penciptaan manusia menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Quran yang ada di hadapan kita ini adalah nikmat yang tidak ada duanya. Allah sebutkan Al-Quran yang ada di hadapan kita nikmat dan Allah sebutkan dia nikmat yang pertama baru setelahnya Allah sebutkan nikmat penciptaan manusia. Ma'asyiral muslimin, sering kita menjadikan Al-Quran hiasan pajangan di rumah kita. agar orang masuk ke rumah kita tahu kita seorang muslim. Padahal sebenarnya nikmat Al-Qur'an tersebut dialah nikmat yang paling mahal dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati." Kitab yang kami turunkan kepada engkau yang diberkahi agar mereka mendalami maknanya. Maka ma'asyiral muslimin, kurangnya kita membaca Al-Qur'an, kurangnya kita mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an tidak lain dan tidak bukan karena disebabkan kita tidak karena disebabkan kurangnya kita merasakan besarnya nikmat Al-Quran itu sendiri. Karena kita merasakan Al-Quran hanya sebatas bacaan saja. Hanya sebatas tulisan saja. Tidak merasakan bagaimana Allah mengingatkan. Setelah Allah menyebutkan namanya, kemudian Allah ingatkan bahwasanya nikmat Al-Quran lebih tinggi daripada nikmat penciptaan manusia. Maka hendaknya kita masyarakat muslimin selalu berusaha untuk bisa mempelajari Al-Quran, menggalinya, mendalami maknanya karena dia adalah nikmat yang terbesar di dalam kehidupan kita. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Baiklah ma'asyiral muslimin, kita kembali ke kajian tafsir kita. <clears throat> Pada pertemuan yang telah lalu kita telah sampai ke ayat yang ke-35 dari surat Al-Maidah. Dan kita lanjutkan insyaallah ayat berikutnya yaitu ayat yang ke-36 dari surat Al-Maidah. Silahkan buka Al-Qur'annya, ma'asyiral muslimin dan saya kembali mengingatkan dan selalu mengingatkan bahwasanya di dalam menuntut ilmu ini jangan setengah-setengah. Kita telah mengorbankan waktu kita, kita telah mengenyampingkan kesibukan kita. Kita dibutuhkan oleh keluarga kita, oleh saudara kita, kita kesampingkan itu semua untuk menuntut ilmu. Tapi begitu begitu kita menuntut ilmu kita setengah-setengah tuntut ilmu, berusaha, berjuang. Sungguh orang-orang yang saleh mereka menuntut ilmu agama ini lebih daripada mereka mengejar dunia. Bagaimana seseorang kalau dia mengejar dunia? Dia akan siapkan bekalnya. Dia siapkan segala yang dibutuhkannya.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 منهم ولهم عذاب أليم Sesungguhnya orang-orang yang kafir Lau anna lahum Kalaulah seandainya mereka memiliki Ma fil ardi jami'an Apa-apa yang ada di atas permukaan bumi ini keseluruhannya Wa mithlahu ma'ahu Dan dia memiliki yang semisalnya pula Bersamanya Liyaf yuftadu bihi min azab yaumil qiyamah untuk mereka menebus dengannya akan azab hari kiamat ma tuqbila minhum maka tidak akan diterima dari mereka walahum adabun alim dan bagi mereka azab yang pedih yuriduna an yakhruju minan nar wama hum bikharijin minha ولهم azabun muqim. Mereka ingin keluar daripada api neraka. Wa ma hum minha dan mereka tidak akan pernah keluar darinya walahum azabun muqim dan bagi mereka azab yang kekal. Ma'asyara muslimin, ini terjemahan ayat secara perkata sebagaimana yang kita telah mendengarkannya bersama. Allah Subhanahu wa taala Rabb kita telah berfirman, "Innal ladzina kafaru." Sungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Di saat mereka hidup di dunia ini mereka ingkar. Mereka tidak beriman kepada Allah. "Lau anna lahum ma fil ardi jami'an." Kalau seandainya mereka memiliki apa yang ada di atas permukaan bumi ini keseluruhannya. Wa mithlahu ma'ahu dan yang semisalnya bersamanya. Jadi kalau seandainya ada seseorang punya dunia ini keseluruhannya dari ujung timur sampai ke barat, dia yang punya. Ditambah satu bumi lagi. Masya Allah, ini kayanya luar biasa. Kalau seandainya penduduk dunia ini punya dia semuanya. Penduduk dunia. Kalau seandainya seluruh wanita di dunia ini punya dia semuanya. Kalau seandainya seluruh emas di atas dunia ini dia yang punya sendirian. Masyarakat muslimin, kita kadang melihat ada seseorang yang kaya, punya rumah besar, punya tanah besar. Kita kadang melihatnya dengan penglihatan takjub, masya Allah besarnya rumah orang ini. Kayanya dia, padahal cuma berapa, seper, seperberapa daripada dunia ini. Seperberapa. Nah, Allah berfirman kalau seandainya ada orang kafir, kalau seandainya ada seseorang yang memiliki dunia ini, ditambah satu dunia lagi. Ditambah satu dunia lagi. Lalu dua dunia tersebut dia pergunakan untuk menebus siksaan Allah pada hari kiamat. Ya Allah, ambil dua dunia ini dan selamatkan saya daripada siksaan hari kiamat. Apa kata Allah? Ma tuqabbila minhum. Allah tidak akan pernah menerima daripada mereka. Walahum adzabun alim dan bagi mereka azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin, lihat bagaimana penyesalan manusia nanti di akhirat. Bagaimana penyesalan orang-orang yang nanti hidup di akhirat melihat dirinya di dunia penuh dengan dosa. Akan tetapi ma'asyur muslimin, perasaan menyesal tersebut adanya kapan? Adanya nanti di akhirat, bukan di dunia. Jadi dia menyesal, ya Allah, kenapa di dunia saya tidak korbankan sebagian kecil daripada harta saya untuk saya taat kepada Allah. Maka pada hari tersebut, mereka dipenuhi dengan kesedihan. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-22, kata Allah, Kullama aradu an minha min ghammin u'idu fiha dan setiap kali mereka hendak keluar darinya daripada kesedihan maka Allah kembalikan dia kepadanya ternyata ma'asyiral muslimin para ulama rahimahumullah terangkan siksaan nanti di dalam hari kiamat pada hari kiamat nantinya di dalam neraka bukan cuma siksaan fisik tetapi juga siksaan jiwa subhanallah setiap kali mereka ingin pedih keluar daripada siksaan jiwa tersebut Allah kembalikan Allah kembalikan. Mereka menyesal kalau seandainya mereka dahulu punya dunia ini, mereka akan tembus siksaan Allah, tapi tidak akan pernah mereka bisa melakukannya selama-lamanya. Kesedihan, siksaan jiwa mereka. Adapun siksaan batin, pun siksaan fisik sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an tatkala mereka dibakar di dalam api neraka. Dan ternyata ma'asyara muslimin api neraka tersebut nasallallahu alaihi wal afiyah tidak sama seperti api dunia. Tidak sama bagaimana api di dunia kalau diletakkan di tempat yang tertutup kemudian ditutup apa yang terjadi pada api tersebut? Padam, dia akan mati berbeda dengan api akhirat alaihim narun muqsadah di atas mereka api yang ditutup jadi mereka berada di ruangan yang tertutup pengap apinya membakar mereka dan tak kala mereka dilemparkan dilemparkan oleh api tersebut oleh gejolak api tersebut di atas Lalu mereka dipukul oleh malaikat Zabaniyah dari atas sehingga mereka terjatuh kembali ke bawah. Walahum azabun muqim. Dan bagi mereka azab yang kekal. Sebagian para ulama rahimahumullah ada yang mengatakan bahwasanya ada siksaan di dalam neraka yang lebih dahsyat daripada api neraka itu sendiri. Ada siksaan di dalam neraka yang lebih dahsyat daripada api neraka itu sendiri. Apa dia? Kata para ulama, kekalnya mereka di dalam neraka itu lebih dahsyat daripada api neraka itu sendiri. Masyaallah muslimin, kalau seandainya kita naudzubillah pergi ke kamar mandi. Jangan jauh-jauh. Ke kamar mandi Begitu kita buang hajat, kita mau keluar ternyata pintunya terkunci. Gimana rasa hati kita? Wah, gelisah. Padahal kamar mandi lengkap semuanya, ada airnya. Gelisah kita. Kita ingin segera mengakhiri waktu-waktu kita di dalam tempat yang sempit tersebut. Dan itu pula yang dirasakan oleh penghuni neraka. Ingin segera mengakhiri hari-hari siksaan mereka yang ada dalam neraka tersebut. Akan tetapi bagi mereka yang kekal di dalamnya mereka tidak akan pernah merasakan apa yang mereka cita-citakan tersebut. Mereka akan kekal di dalamnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i rahimahumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Yu'ta bir-rajul min ahli nar fayaqulu ya ibn Adam kaifa wajadta madja'ak فيقول شر مجع فيقول هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا قال فيقول نعم يا رب فيقول كذب لقد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل fayu'maru bihi ila nar seorang laki-laki daripada penghuni neraka akan didatangkan dan Allah bertanya kepadanya wahai anak Adam Ingat Allah bertanya dengannya dengan sebutan wahai anak Adam. Agar dia sadar bahwasanya jabatan dia di dunia dulu telah dicopot. Allah nggak manggilnya wahai gubernur. Wahai Pak Wali Kota. Wahai jutawan. Enggak. Wahai anak Adam, kamu ini tidak lain tidak bukan anak Adam. Dilahirkan dari air yang hina dan akan menjadi bangkai yang busuk akan kau sadar. Wahai anak Adam, bagaimana engkau dapatkan tempat pembaringanmu di neraka? Maka sang hamba tersebut menjawab Saya dapatkan tempat pembaringan yang jelek. Kemudian Allah bertanya, apakah engkau mau kalau seandainya engkau pun memiliki bumi ini dari emas, apakah engkau mau menebus dengannya? Dia menjawab, "Na'am ya Rob. "Ya, saya mau ya Allah." Saya mau. Kalau seandainya dulu saya punya dunia dan dunia saya terbuat dari emas, saya akan tembus azab hari ini dengannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kedap, engkau dusta." Dulu saya di dunia meminta lebih sedikit daripada itu. Tapi engkau tidak pernah mau melakukannya. Saya enggak minta emas sepenuh dunia kepadamu, tidak. Saya cuma minta beberapa sedekah infak yang engkau infakkan di jalanku. Saya cuma minta engkau rukuk dan sujud. Aku tidak mintamu seharga dunia yang terbuat dari emas. Tidak. Tapi engkau tidak pernah melakukannya. Fa'u'maru um, bihi ila nar. Kemudian dia diperintahkan. Lalu diseret ke dalam api neraka. Ma'asyarul muslimin. Ini bagi orang-orang yang menjual akhirat mereka demi mendapatkan dunia. Bi'salil zalimina badala. Bi'salil zalimina badala. Sangat jelek sekali tukar menukar yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Di dalam ayat lain yang dibacakan oleh imam kita tadi, Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij, "Yubassirunahum yawaddu al-mujrimu law yaftadi min 'adhabi yawmi'idhin bi banihi." وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى mereka pada hari tersebut saling lihat melihat kemudian orang-orang yang berdosa ingin menebus azab pada hari kiamat tersebut dengan anak mereka sendiri. Masya Allah. Seolah-olah penghuni neraka tersebut akan berkata pada hari kiamat, Ya Allah, ini anak saya, ambillah. Ambil. Siksa dia, yang penting saya selamat. Masya Allah muslimin. Apakah orang tua berkata demikian pada hari kiamat tersebut karena kasih sayang terhadap anaknya telah hilang? Apakah disebabkan karena dia tidak sayang lagi kepada anaknya? Tidak. Kasih sayang sebagai orang tua masih masih tetap ada pada hari kiamat nantinya. Akan tetapi kasih sayang tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan dahsyatnya azab pada hari tersebut. Sehingga mereka mengatakan, ini ambil anak saya sebagai tebusannya. Ya Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhih dan dia sanggup menebus dengan istrinya dan saudaranya wa allati tuwi dan keluarga yang melindunginya di dunia wa man fil jami'an dan seluruh manusia yang ada di atas permukaan bumi ini akan tapi sekali-kali tidak sekali-kali tidak sungguhnya siksaan neraka tersebut sangatlah dahsyat nazza'atan lisyawa yang akan mengelupas kulit kepala yang akan mengupaskan kulit kepala manusia Demikian dahsyatnya azab pada hari kiamat tersebut akan tetapi manusia sering terpalingkan dengan indahan dunia. Sering sering manusia lebih silau daripada dunia daripada mereka melihat dahsyatnya azab tersebut. Nasallallahu taufiq Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya ayat yang ke-37 يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها walahum adzabun muqim. Mereka ingin keluar daripada neraka dan mereka tidak akan pernah keluar selama-lamanya dan bagi mereka siksaan yang pedih. Ya. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang-orang kafir nanti pada hari kiamat, "Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba." Wahai penghuni neraka, rasakan azab. rasakan azab dan kami tidak akan menambah bagimu kecuali hanya azab jadi bukannya setiap hari di neraka ma'asyur muslimin coba bayangkan bapak-bapak sekalian hari pertama di neraka dahsyatnya azab seperti demikian dan tidaklah bertambah hari kecuali azabnya makin bertambah dahsyat tidak akan makin berkurang nah bagaimana dengan seseorang yang dia selama-lamanya di dalam neraka wal billah Tiap hari makin bertambah, tiap hari makin bertambah, tiap hari makin bertambah. Hingga pantaskah manusia melupakan hari kiamat tersebut? Pantaskah manusia melupakan hari kiamat tersebut? Pantaskah manusia melupakan hari kiamat tersebut sehingga dia tertipu dengan dunia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal ya insan, ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai manusia, apa yang memperdaya kamu daripada Rabb kamu yang maha pemurah? Apakah dunia yang telah memperdaya kamu sehingga kamu melupakan Rabb kamu yang maha pemurah? Maghraka bi rabbikal karim. Apa yang memperdaya kamu dari Rabb kamu yang maha pemurah? Ini adalah suatu peringatan buat kita semua agar kita sadar bahwasanya perjalanan hidup kita di dunia ada akhirnya dan ada hisabnya. Allahu musta'an. Kemudian ma'asyiral muslimin kita lanjutkan ayat berikutnya yaitu ayat yang ke-38 dan insyaAllah kita baca tiga ayat 39 dan ayat yang ke-40 insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير Kemudian Allah beralih berbicara mengenai dunia. Mengenai perilaku manusia di dunia. Kata Allah, "Wasariqu" dan pencuri laki-laki. "Wasariqatu" dan pencuri perempuan. faqta'u aidiyahuma maka potonglah tangan mereka berdua jazaa'an min jazaa'an bima kasaba balasan atas apa yang telah mereka perbuat nakalam min Allah siksaan pelajaran dari Allah wallahu azizun hakim Allah maha mulia dan maha bijaksana faman taba min ba'di zulmihi wa aslah dan barang siapa yang bertaubat setelah kezalimannya wa aslah dan dia melakukan kebaikan dan dia memperbaiki dirinya fa inna Allah yatubu alaih maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya inna Allah ghafurur rahim sesungguhnya Allah maha pengasih sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha pengasih Alam ta'alam, apakah engkau tidak mengetahui annallaha sungguhnya Allah lahu mulku samawati wal ard, miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Yu'adzibu may yasha, Allah mengazab siapa yang dikehendakinya. Wa yaghfiru liman yasha, dan Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin, ini arti secara perkata dan insya Allah kita akan terangkan maknanya insya Allah taala. Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu." Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Biasanya Allah di dalam Al-Qur'an apabila menyebut mengenai suatu hukum, Allah sebut cuma dengan mewakilkannya kepada laki-laki saja. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang telah beriman. Yang dimaksud di sini adalah laki-laki secara bahasa. Walaupun yang dimaksud termasuk juga para perempuan. Jadi jarang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laki-laki dan perempuan berbarengan. Cukup diwakili dengan para laki-laki dan perempuan mengikut di sana. Tapi kenapa pada ayat ini Allah sebutkan kedua-duanya, laki-laki pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Tentu di belakang semua ini ada hikmahnya. Ada makna yang dituju, ada tafsir yang diinginkan. Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan mereka. Para ahli tafsir rahimahumullah mengatakan di sini Allah menyebutkan laki-laki pertama, perempuan yang kedua di dalam permasalahan mencuri. Tapi di dalam permasalahan berzina, siapa yang disebutkan duluan? Perempuan. Allah berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah." Penzina laki perempuan dan penzina laki-laki cambuk mereka berdua seratus cambukan. Kenapa di dalam permasalahan mencuri laki-laki dahuluan disebutkan, di dalam permasalahan berzina perempuan dahuluan yang disebutkan. Kata para ahli tafsir, Allah taala a'lam di antara makna yang terkandung di dalamnya karena di dalam permasalahan curi mencuri laki-laki lebih berani ketimbang perempuan. Laki-laki lebih berani mencuri ketimbang perempuan. Apakah berarti perempuan jarang mencuri? Belum tentu. Tapi yang jelas perempuan apabila dia mencuri mainnya di belakang. Suaminya yang disuruh korupsi. Perempuan mainnya di mana? di belakang. Laki-laki lebih berani. Berbeda halnya dengan permasalahan zina. Zina Allah sebutkan perempuan dahuluan baru laki-laki yang kedua. Apa maknanya? Apa kandungan hikmahnya? Di antaranya Allah taala alam perzinaan bagi seorang perempuan itu lebih nista dibandingkan perzinaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Jadi perempuan yang jatuh dalam perzinahan itu lebih hina dibandingkan laki-laki, merusak nasabnya, merusak kehormatan dirinya dan keluarganya dan menge bisa mengelabui apa yang ada dalam rahimnya. Sehingga seorang wanita yang telah menikah berzina dikhawatirkan lahir anak dari pasangan zinanya dan orang akan menduga anak tersebut adalah berasal dari suaminya padahal tidak. Makanya perzinahan daripada perempuan itu lebih hina ketimbang para laki-laki. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Maka potonglah tangan mereka berdua. Dalam kiraat Ibnu Mas'ud dan kiraat sebut syadzah terdapat lafaz faqta'u aymanahuma. Maka potonglah tangan mereka berdua. Walaupun kiraat tersebut syadzah akan tapi terdapat hadis dari Rasulullah sallallahu dan prakteknya bahwasanya tangan yang pertama kali dipotong di saat mencuri tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Tangan kanan yang dipotong. Dan tangan secara bahasa saya berbicara bahasa Arab yad yaitu apabila dikatakan tangan maka yang dimaksud adalah telapak tangan sampai pergelangan. Sampai pergelangan. Makanya di saat Allah berbicara mengenai wudu, apa kata Allah? Faksilu aidiyakum ilal marafiq. Maka basuhlah tangan kamu agar tidak difahami cuma basuh sampai ke pergelangan, maka Allah tambah keterangan ilal marafiq sampai ke siku. Karena kalau sambil tidak ada tambahan sampai ke siku, maka yang diperintahkan basuh cuma tangan saja. Tangan saja. Akan tapi di dalam ayat ini Allah menyebutkan tangan saja. Maka yang dipotong adalah tangan, itu telapak tangan sampai ke pergelangannya. Maka seorang yang mencuri, maka potonglah tangannya, yaitu tangan kanannya, sampai kemana? Sampai ke pergelangan tersebut. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini timbul suatu pertanyaan. Apakah setiap pencuri tersebut harus dipotong tangannya walaupun dia cuma mencuri sendal di masjid? Mencuri ayam haruskah dipotong tangannya? Jawabnya tunggu dulu. Tunggu dulu. Sebagaimana zakat ada nisabnya, maka mencuri juga ada ada nisabnya. Ada nisabnya. Nah orang-orang kafir yang tidak faham dengan Islam, begitu dia sampai kepadanya bahwasanya Islam menghukum seorang pencuri potong tangan, langsung kebayang oleh otaknya, wah oh, Islam kejam. Masa pencuri potong tangan, curi ayam potong tangan, curi sendal potong tangan. Tunggu dulu, bukan seperti itu Islam. Ada nisabnya. Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat dalam nisab tersebut. Ada beberapa pendapat para ulama rahimahumullah. Dan yang rajih dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dan dia adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuqta'u yadus sariq fi rub'i dinarin fasa'ida." dipotong tangannya seorang pencuri apabila dia mencuri seperempat dinar atau lebih. Berapa? Seperempat seperempat dinar. Seperempat dinar tersebut Allah taala alam ada sebagian para muasirin merupiahkannya itu kurang lebih 2 juta setengah kalau saya tidak salah kurang lebih 2 juta setengah baru dipotong tangannya. Jadi bukan bukan asal mencuri saja dan mencuri itu sendiri ada syarat-syaratnya. Ini sebenarnya permasalahan fikih ya, masalah fikih bukan masalah tafsir. Tapi tidak mengapa kita menyinggungnya sedikit. Bahwasanya mencuri ada syaratnya. Kapan baru pencurinya dipotong tangannya? Syarat yang pertama yaitu barang yang dicuri tersebut berada di dalam tempat penyimpanan. Al-Hurs namanya. Dan itu dikembalikan kepada kebiasaan setempat dan waktu itu setempat. Jadi kalau seandainya barang tersebut disimpan di suatu tempat dicuri, maka baru jatuh hukum pada diri pencuri tersebut. Tapi kalau barangnya tergeletak di tengah jalan, seorang naik motor, jatuh uangnya, diambil oleh seseorang, apakah yang ngambil tersebut bisa dikatakan pencuri? Tidak, karena barang tersebut bukan disimpan. Disimpan pada tempat yang ma'ruf. Kemudian syarat yang kedua, Pencurian tersebut telah sampai kepada nisabnya. Benda yang dicuri telah sampai kepada nisabnya. Sebagaimana saya katakan tadi, yaitu berapa? Seperempat dirham. Atau tiga, eh, seperempat dinar atau tiga dirham. Seperempat dinar. Syarat yang ketiga, yaitu tidak ada syubhat Tidak ada kesamar-samaran. Jadi kalau seandainya seseorang ketemu dompet di masjid, Kemudian ada seorang lain ngambil dompet tersebut, menduga ini dompet adalah milik saya, mirip kok dompetnya diambil. Ternyata dompet tersebut bukan milik dia. Apakah dia bisa dihukum mencuri? Tunggu dulu, karena dia ada syubhat, ada kesamar-samarannya. Ini diantara beberapa syarat di dalam mencuri dan Islam telah mengatur dengan adil, dengan indah, sehingga tidak bisa seseorang mempermainkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu azizun hakim dan Allah maha bijaksana dan Allah maha mulia dan bijaksana. Wallahu azizun hakim. Allah maha mulia dan maha bijaksana. Di dalam ayat ini ma'asyiral muslimin, Allah memulai dengan kata-kata pencuri potong tangan. Di akhir ayat kata Allah, Allah maha mulia dan maha bijaksana terdapat keserasian makna antara awal ayat dengan akhir ayat. Karena bijaksana, karena mulianya Allah dan karena bijaksananya Allah maka Allah menghukum pencuri. Sehingga orang yang belajar bahasa Arab dia akan segera mendangkap ada kesalahan apabila seseorang membaca Al-Qur'an dan dia salah dalam baca Al Qur'an tersebut. Sebagaimana pernah terjadi pada Al-Imam Al-Asma'i seorang imam ahli bahasa. Dia baca Quran, baca ayat ini, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah." Wallahu ghafurur rahim. Di akhir ayat kata beliau, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Datang orang Arab Badui, Arab dusun, ulangi lagi kayaknya aneh, ada yang aneh. Ulangi lagi. Diulangi lagi, Wallahu ghafurur rahim. Enggak salah kamu, enggak enggak mungkin ujung ayat ini enggak mungkin dibuka oleh Imam Al-Asma'i, wah ya salah. Yang betul wallahu azizun hakim. Nah, itu baru dia. Kata Imam Al Asma'i wahai Badui, orang Arab dusun, kamu hafal ya ayat ini? Enggak, saya enggak hafal. Loh, terus dari mana kamu tahu saya salah? Iya, karena ada kerancuan dalam dalam maknanya, Masya Allah. Makanya ma'asyiral muslimin saya katakan, sering saya sampaikan, bahwasanya cuma di negeri kita ini kalau ada para mubalik, para khatib nyebut ayat kemudian harus dia sebutkan ini surat A ayat sekian. Itu cuma di negeri kita. Kalau di negeri Arab nggak perlu. Seorang khatib apabila dia ngomong bahasa dia orang tahu. Apabila dia nyebut ayat orang langsung tahu. Di Al-Qur'an nggak mungkin bahasa manusia. Jadi nggak perlu lagi harus repot-repot nyebutin ini ayat Al-Qur'an, ini Al-Qur'an surat sekian, ayat sekian, nggak perlu. Karena manusia sudah segera menanggapi ini adalah bahasa Allah dan ini adalah bahasa makhluk. Subhanallah. Kemudian Allah berfirman, "Faman taba min ba'di wa aslah, fa inna Allah yatubu 'alaihi, inna Allah ghafurur rahim." Dan barang siapa yang bertaubat setelah dia melakukan kezaliman dan memperbaiki, maka sungguhnya Allah menerima taubatnya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardh yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah mengadab siapa yang dikehendakinya dan Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Pada akhir ayat ini Allah ceritakan Allah pemilik langit dan bumi. Agar manusia sadar bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi ini, yang punya langit dan bumi ini lebih tahu mengenai hukuman yang layak bagi seorang pencuri. Agar manusia sadar dan tidak mengatakan hukum Allah tidak adil, hukum Allah kejam, tidak. Allah ingatkan langit dan bumi Allah yang punya dan Allah yang lebih tahu segala-galanya. Makanya Allah menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri karena Allah lebih tahu itu yang terbaik dan itu yang paling cocok. Agar manusia tidak berbangga di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa ayat ini, ma'asyurul muslimin, kita mengambil beberapa faidah atau beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, mencuri merupakan salah satu dosa besar. Ayat ini menyebutkan hukum dan menyebutkan siksaan menunjukkan dia adalah dosa besar. Jadi jangan kita menduga mencuri itu adalah dosa dosa kecil. Dosa kecil. Saya mengingatkan kita kembali kepada kisah seorang imam Abdullah Ibnul Mubarak Abdullah Ibnul Mubarak di suatu majlis beliau meminjam pena punya temannya pena selesai majlis tersebut lupa ngembaliin beliau berangkat dari Syam ke Khurasan Sesampai di Khurasan, beliau baru sadar, astagfirullah, ini pena punya teman saya ke ke bawah. Syam Khurasan, Masya Allah jauh sekali bapak-bapak dari Aceh ke Jawa Tengah kurang lebih. Pakai ontar. Baru ingat astagfirullah, balik lagi beliau ke Syam cuma untuk satu keperluan. Apa? Mengembalikan pena tersebut. Ini mereka. Seperti itunya mereka berjuang meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana dengan kita? Masya Allah. Beliau nggak tahu. Bisa jadi amalan ibadah yang beliau lakukan selama ini akan hancur disebabkan pena tersebut. Disebabkan karena satu pena haram tersebut. Beliau takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya beliau menempuh perjalanan yang jauh luar biasa demi bisa menyelamatkan diri mereka daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita sadari masyarakat muslimin. Di antara akibat dahsyat daripada mencuri tersebut yaitu tidak terkabulnya doa. Tidak terkabulnya doa. Karena di antara syarat terkabulnya doa adalah seseorang makan dari makanan yang halal, minum dari minuman yang halal, pakaian yang halal dan seluruhnya halal. Kalau seandainya doa nggak terkabul, nggak ada doa dikabulkan oleh Allah, apalah nilai seorang muslim? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya seorang yang lemah adalah seorang yang lemah berdoa. Nah, kalau seandainya dirinya sudah lemah berdoa dan doanya tidak dikabulkan lagi oleh Allah, apa nilai seorang hamba itu apa? Apa nilainya dirinya? Gak ada. Kekuatan seorang muslim ada pada doanya. Bahkan pedulinya Allah dengan seorang muslim karena doanya. Allah berfirman, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Katakan, "Rabbku Allah tidak akan peduli kepadamu, tidak akan peduli kepadamu kalaulah bukan karena doamu." <clears throat> Doa kita yang kita panjatkan kepada Allah itulah yang buat Allah peduli dengan kita. Bukan karena amalan kita, amalan kita sedikit, dosa kita banyak, doa yang kita bisa mampu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya doa tersebut sudah sedemikian parah kondisinya tidak lagi diterima oleh Allah, tidak lagi didengar oleh Allah. Karena apa? Karena makanan yang haram, karena mencuri. Maka fa'anna yustajabulah. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua Sebelum kita menyebutkan faedah yang kedua, yaitu ayat ini berkaitan dengan kisah seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah penaklukan kota Mekah. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan kisahnya masyhur seorang wanita mencuri di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, mencurinya wanita ini bukan lihat barang diambil, tidak. Tapi beliau meminjam suatu barang, kemudian diapain? Diingkari. Oh, saya nggak ada pinjam kok. Yang seperti ini dihukum mencuri. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memotong tangan wanita tersebut. Dan beliau ternyata adalah seorang bangsawan Akhirnya kaumnya, kabilahnya beramai-ramai bermusyawarah. Gimana caranya agar tangan wanita kita ini tidak dipotong? Akhirnya mereka mendatangi Usama bin Zaid bin Harithah. Bapaknya beliau adalah mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta Usama ini mendatangi Rasulullah, minta kepada Rasulullah, "Ya Allah, maafkan aja wanita tersebut, jangan potong tangannya." Akhirnya Usama datang kepada Rasulullah mengajukan permohonan mereka dan Rasulullah marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka. Beliau naik ke atas mimbar dan beliau bersabda, "Sungguhnya yang telah membinasakan umat-umat terdahulu yaitu apabila para pembesarnya mencuri, maka tangannya tidak dipotong. Tapi apabila orang-orang kecilnya yang mencuri, maka tangannya dipotong." Apabila yang melakukan kesalahan para pejabat dimaafkan tapi yang melakukan kesalahan orang-orang kecil maka dihukum. Inilah penyebab kehancuran orang-orang yang telah terdahulu. Akhirnya dipotonglah tangan wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau menjadi wanita yang salihah setelahnya dan kemudian beliau menikah dan kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sayalah orang yang yang pernah mengangkat hajatnya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita bahwasanya wanita juga mencuri. Di sini kita mengambil suatu faidah bahwasanya perhatikan yang dicuri oleh wanita tersebut adalah perhiasan. Bahwasanya biasanya wanita tersebut mencuri karena perhiasan. Karena perhiasan dan memang wanita condong kepada perhiasan. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-18 awaman yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairi mubin dan apakah seorang wanita yang diciptakan yang tumbuh besar di tengah perhiasan dan dia tidak jelas dalam permusuhan ayat ini bercerita Eh, mengenai orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya para malaikat adalah putri-putrinya Allah, kemudian Allah membantah, apakah pantas Allah memiliki seorang putri, seorang wanita yang dia dibesarkan di tengah perhiasan. Ya wanita tersebut fitrahnya suka bersolek, suka berdandan, suka memakai perhiasan, condong kepada perhiasan dan tidak kalah tidak jarang pula wanita tersebut sampai mencuri untuk mendapatkan perhiasan sampai mencuri untuk mendapatkan perhiasan. Maka jangan heran kalau seandainya kita membaca surat kabar atau kita mendengar berita ada wanita mencuri emas, mencuri kalung, mencuri cincin. Allah telah terangkan dalam Al-Qur'an. Allah telah terangkan dalam Al-Qur'an. Kemudian faedah yang ketiga yaitu syariat Allah bagi orang yang mencuri yaitu dipotong tangannya. Dipotong tangannya. Kemudian bagaimana kalau seandainya dia mencuri lagi? Apa yang dipotong? Kakinya, yaitu dipotong kaki kiri. Kemudian kalau seandainya dia mencuri lagi, maka dipotong tangan kirinya. Kemudian kalau seandainya dia udah habis tangannya, tangan udah habis satu, kaki satu, curi lagi habis tangannya dua. Apakah dipotong kaki kanannya yang terakhir? Di sini ada dua pendapat para ulama, ada yang mengatakan dipotong tangan kaki kanannya yang terakhir kali sehingga nggak ada dua tangan, nggak ada dua kaki dan ada yang mengatakan di penjara sampai dia meninggal dunia. Allah taala ala wa ala. Kemudian <clears throat> faedah yang terakhir sungguhnya pencipta langit dan bumi lebih mengetahui maslahat makhluk-makhluknya. Dan ini adalah imannya seorang mukmin kepada Allah wajib dia meyakini bahwasanya pencipta langit dan bumi lebih mengetahui apa yang terbaik buat hamba-hambanya. Agar kita menerima ketetapan Allah, seorang wanita jangan mengatakan ya Allah jilbab itu panas, makanya saya nggak kuat, makanya saya nggak berjilbab. Tidak. Allah yang lebih tahu. Allah syariatkan jilbab karena di sanalah maslahat yang besar. Mungkin kita yang belum sadar, mungkin kita yang belum tahu. Ya Allah berat salat lima waktu ini. Tidak, itu yang terbaik. Itu yang maslahat yang paling besar bagi kita. Mungkin kita belum tahu. Nah, ketidaktahuan kita jangan sampai menghalangi kita untuk tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinilah bahwasanya apa yang ditetapkan oleh Allah itulah yang terbaik buat hamba-hambanya. Allah telah menciptakan langit dan bumi. Allah telah menciptakan seluruh manusia. Dan Allah mengatakan sangat penyayang terhadap hamba-hambanya. Mana mungkin Allah yang maha penyayang menetapkan syariat yang memberatkan? Gak mungkin. Mana mungkin Allah yang maha penyayang menetapkan suatu syariat untuk mencelakakan? Gak mungkin. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Allah tidak menurunkan kepada engkau Al-Quran agar engkau celaka. Enggak. Allah menurunkan Al-Quran agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Akhirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bermohon dengan nama-nama dan sifatnya yang mulia agar menuntun kita semua di dalam ketaatan kepadanya sampai kita bertemu dengannya innahu waliyudzalika walqadiru qadiru alaih sallallahu ala Nabi muhammad subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته